Kesalahan ketujuh, memanjangkan ain lebih dari dua harokat. Misalnya, A'udhu billah A'udhu billahi minas rajim, Padahal yang benar cukup dua harokat, dua ketukan. Misalnya, A'udhu, A'udhu, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ bukan أعوذ